aneh itu ya. iya. di perbatasan antara wilayah DKI dan Provinsi Banten itu ada spanduk putih sekali. Iya. Isinya ambil duitnya dan demi Allah jangan contreng namanya itu masih dipasang sekali di pinggir kali pesanggerahan ya kalau kita datang dari arah Pondok Cabi ke pasar Jumat tol bagus ambil duitnya demi Allah jangan contreng namanya ini ini mana politik ya. Apa ada tuntutan dari Rasulullah SAW tentang money politik itu? Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kami sudah menyampaikan tentang tuntunan Allah dan Rasulnya dalam berpolitik. Dalam mengatur negara. Sekarang kami sampaikan tentang hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam-imam ahli hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Anasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Majah semuanya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini kualitasnya sahih, valid. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah ada tiga kelompok manusia la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah yang pada hari kiamat nanti Allah tidak mau berbicara kepada mereka tidak mau berbicara ini artinya menunjukkan Allah murka. Bukan hanya tidak mau berbicara, wala yang zuru ilaihim dan Allah tidak mau melihat mereka. Lebih dimurkai lagi, bukan tidak mau berbicara, melihat pun tidak mau Allah. bukan cuma tidak mau melihat wala yuzakkihim Allah tidak mau mengampuni dosa mereka tiga orang tiga kelompok orang itu walahum adzabun alim dan bagi mereka adalah siksa yang sangat memedihkan siapa tiga orang itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ala fadli ma'id bil fala yang na'hu min ibni sabil." Orang yang memiliki kelebihan air di tempat yang memerlukan air ketika ada seorang yang ingin minum air itu tapi dia mencegah melarang tidak boleh padahal dia sudah berlebihan dengan air itu ini mungkin untuk di Indonesia tidak begitu terasa tapi di negeri-negeri yang langka air seperti itu tidak ada air itu suatu sebuah masalah yang luar biasa. Dalam perang Tabuk tahun ke 8 Hijri itu Rasulullah bersama kurang lebih 3000 pasukan. Ya. Karena Rasulullah dan umat Islam mau diserang oleh kaum Nasrani dari Syam, dari Bizantium. Itu kehabisan bekal sampai untuk meminum minuman sakit tidak ada air. Unta yang dinaiki itu disebelih, diambil airnya untuk diminum. Saking tidak ada airnya. Mungkin keadaan seperti ini gak akan ada di Indonesia. Di hutan mungkin ya ada air dan sebagainya. Ini orang yang pertama yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan diampuni oleh Allah. Orang memiliki kelebihan air, ada orang kehausan, dia minta minum, tidak mau kasih minum. Makanya dalam hadis lain ada keterangan ada seorang pelacur dari kalangan umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Isa. Mengapa dicontohkan pelacur? Karena pelacur itu identik dengan orang yang banyak dosanya. Ketika pelacur itu tahu ada anjing yang kehausan, dia kasih minum itu anjing. Pelacur, wanita pelacur, orang yang banyak dosa, yang kehausan anjing. Dikasih minum itu anjing, Akhirnya Allah mengampuni dosa pelacur tersebut dan dia kemudian dapat masuk surga. Ya. Itu baru memberikan minum kepada anjing. Tentu kita berbicara apalagi kalau memberikan minum kepada manusia yang sedang kehausan. Tentu nilainya lebih tinggi. Itu pelacur yang dosanya banyak diampuni oleh Allah. Apalagi kalau bukan beracun. Maka Islam adalah agama humanisme. Agama yang memperhatikan penderitaan orang lain. Bukan agama individual, apalagi agama yang memikirkan diri sendiri maka Rasulullah tidak pernah menumpuk kekayaan kemudian berkali-kali haji tidak pernah Rasulullah. Umroh berkali-kali tidak pernah. Tidak begitu yang diajarkan oleh Rasulullah tapi agama sosial, agama yang memikirkan nasib orang lain. Maka orang yang tidak berpikiran sosial dalam Islam Contohkan orang, ada orang kehausan tidak mau kasih minum. Allah tidak akan mau berbicara terhadap orang itu. Tidak mau melihat pada orang itu. Dan tidak mau mengampuni dosa orang tersebut. Sebaliknya, dia diancam siksa yang pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asr. Orang yang menjual barang dagangan pada orang lain menjualnya setelah asar. Setelah asar, fahala falahu billahi dia bersumpah demi Allah La akhadha bikada wa kada. Saya demi Allah saya belinya dulu kulaknya sekian. Fasaddaqahu pembeli membenarkan. Wa huwa ala gharidil farah dia itu bohong. Nih, orang berjualan sampai dia bersumpah demi Allah. Mengapa disebut ba'dal asar setelah asar karena sumpah yang dilakukan setelah asur ini ya lebih mandi gitu kira-kira karena waktu menjelang maghrib itu adalah waktu di mana malaikat penjaga malam mulai turun malaikat penjaga siang mulai siap-siap naik maka waktu itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Makanya bersumpah pada waktu habis asar. Demikian pula bersumpah waktu fajar, waktu subuh. Cuma kan jarang orang beraktivitas pagi hari. Itu ya kualitasnya kalau ibadah disaksikan dua kelompok malaikat, berdosa juga disaksikan dua malaikat, sumpah pun disaksikan dua kelompok malaikat. Ini berat. Loh, sesudah asar dia masih mau bersumpah. Sumpahnya demi Allah. Ini saya belinya satu juta. Bisa begitu. Pembeli kan nggak berani menawar Lima ratus ribu dia sudah mengatakan oh, belinya aja udah satu juta maka dia menawar bagaimana kalau satu juta seratus? ya silakanlah dengan kamu nggak apa-apa tapi lain kali padahal ini bohong sobat seperti ini orang seperti ini yang kedua ini yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada hari kiamat. Ini menjual. Makanya kalau menjual barang ada namanya jual beli itu namanya murabah. Murabah itu apa? Jual beli tetapi penjual menyebutkan saya belinya sekian, saya minta laba dari kamu sekian. Itu merubah namanya. Saya beli sepeda motor ini 10 juta. Saya mau jual kamu dengan harga 11 juta. Saya minta diberi laba 1 juta. Nah, itu, itu namanya merubah. Nah, kalau nggak disebutkan modalnya, itu namanya musawamah namanya. Penjual nggak menyebutkan, pokoknya saya tawarkan 20 juta, dia tawar-tawar tawar, oh berapa? 15 juta, ada nah, kena. Ya penjual akhirnya dapat 45 juta. Nah, ini umumnya jual beli yang ada di kita itu bukan jual beli murabah, tapi di bank-bank syariah itu itu di sana ada transaksi namanya murabah. Ya, yeah bank syariah membeli motor, membeli mobil. Ya. Beli berapa misalnya? 100 juta dijual kepada nasabah berapa? 200 juta. Saya membeli ini 100 juta, saya jual kepada Anda dan Anda nanti nyicil selama 5 tahun dengan marginnya menjadi 200 juta berarti saya dapat laba 100 juta tapi dengan bayar cicil selama lima tahun eh, ini namanya murabahah seperti itu sekarang banyak terjadi ini yang halal seperti itu ya kalau kebanyakan orang ditanya orang beli barang pada pedagang pak ini barangnya asli pak oh kalau nggak asli, uang kembali. Padahal itu barang palsu. Terus terang selama saya pernah tinggal di Jakarta ini, baru sekali melihat ada orang berdagang, Ditanya itu nggak seperti pedagang umumnya. Itu adalah Kiai Haji Osman Abidin. Allah sudah wafat Beliau asalnya dari NTB, tinggal di Petamburan. Ada kios di depan rumahnya, kami pas ada di situ, beliau jual madu, katanya madu dari Sumbawa. Ada ibu-ibu datang, kayak mau beli madu kayak, ya silakan. Ya, dulu ya. Ibu tadi bertanya kayak, ini madunya asli nggak kayak? Apa jawaban Kia Osman Abidin penjual madu? Banyak apa? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa mengatakan asli. Mau saya katakan asli, jangan-jangan palsu. Mau saya katakan palsu, jangan-jangan asli. Wallahu a'lam. Saya terima sudah dipak di botol seperti ini, seperti ini. Lihat aja kalau anda mau silakan, tidak mau tidak apa-apa. Wah, kok ada orang jual seperti ini tuh? Umumnya kalau ditanya, ini asli nggak? Oh, asli. Kalau nggak asli, tukar uang kembali. Nah ceritanya dulu pernah ada orang waktu saya kecil jual mercon, petasan, iya, yeah. dijamin suaranya menggelegar. Kalau nggak bunyi pak, tolong bawa ke sini, uang kembali. Itu jual hari Senin. Iya. Yeah. Orang Jawa namanya ada pasaran Senin Waki. Pon, Waki, Kliwon, Manis, Pain. Ah, pasaran lagi Pain. Senin, pasar buku datang. Ternyata di rumah dinyalakan itu nggak berbunyi. Mercon tadi itu Namanya datang ke pasar, Pak, ayo, ini ternyata nggak bunyi. Duitnya minta tarik kembali. Apa kata penjual mercon? Bagaimana Pak mau tarik kembali duitnya? Ya. Kok begitu? Nah kemarin kita kan bilang waktu pasar wagi hari Senin, ya katanya kalau nggak bunyi merconnya uang kembali. Oh betul pak, itu waktu hari Senin kemarin, ini hari Kamis sudah pak. Jadi udah enggak berlaku lagi kata itu. Wah pedagang memang begitu ya. Nah ini, ya, ini yang kedua. Pedagang-pedagang ini hati-hati, banyak bohong. Yang ketiga, ya ini yang kaitan dengan money politik. Warajulun baya'a imaman ada orang yang ya memilih kalau sudah sekarang menyontreng apa apa namanya memilih pemimpin ya la yubayyuhu illa lidunya dia tidak memilih pemimpin itu ya capres cawapres misalnya sekarang ini dia tidak memilih kecuali karena mendapatkan duit, mendapatkan harta, mendapatkan harta dunia. Apabila fa'in atau minya wafa. Apabila capres tadi calon imam tadi memberikan dana pada dia, memberikan uang, memberikan harta, dia nyontreng, memilih Wa lam yutihi lam yafi. Kalau tidak memberi, dia nggak mau nyontreng, tidak nggak mau ya noblos, dia nggak mau pilih. Ini orang adalah kelompok ketiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebaliknya dia akan mendapatkan siksa yang sangat memedihkan ini orang yang memilih pemimpin hanya gara-gara money politik zaman dulu Rasulullah sudah memberikan peringatan seperti ini ini money politik ya, yang di spanduk saya sebut tadi ya apa kata-katanya ambil duitnya jangan pilih orangnya kira-kira okay. kalau yang dalam hadis ya orang yang ambil duitnya dan memilih dan memilih itu gara-gara diberi uang money Itulah yang diancam. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak penjara oleh Allah dan tidak akan diambil. Sekarang kalau duitnya ada diambil pak, orangnya nggak dibeli gimana? Sama saja, ya. Sebab pada kaidah fikih apa yang tidak boleh, ya, diberikan maka rumah eh atau Haruma ahdu. Tidak boleh juga diambil. Dia memberikan tidak boleh. Capres cawapres haram memberikan uang kepada orang agar orang memilih dia sendiri. Ini haram. Bagaimana dia ambil duitnya? Haram juga diambil. Ya. Meskipun nggak pilih, itu sudah haram. Ya. Ini memberikan peringatan kepada kita. Ya. Jadi siapa tahu dalam pilpres 8 Juli nanti, ya model-model money politik ini akan akan ada seperti itu. Ya. Maka ini memberikan peringatan bagi kita. Ya. Tidak ambil duitnya. Ya kalau orangnya bagus, menurut kita pilih orangnya Begitu. Jangan kita memilih karena diberi harta. Karena money politik seperti tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan, ada waktu 5 menit, 7 menit barangkali. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Alex Setiawan. Ya. Saya kebetulan di rumah jadi pengurus RT Pak Kiai. Ya. Jadi sekretaris RT. Saya mendapat undangan dari warga saya yaitu Nasrani Ustaz Kristen. Dia memperingati 40 hari kematian anaknya. Saya mendapat undangan, apakah saya datang, apakah saya tidak? Kira-kira begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat undangan dari orang yang non muslim, ya, untuk memperingati 40 hari. Nah, ini sama saja bagaimana bolehkah kita takziah kepada non muslim gitu ya. Ya. Itu kan dalam bentuk takziah juga ya ada orang meninggal dia non muslim bolehkah kita takziah kita berbela sungkawa bahasa kita jawabannya boleh yang tidak boleh kita mendoakan dia agar diampuni dosanya masukkan ke surga dijaga dari api neraka itu yang tidak boleh jadi kalau kita punya tetangga tetangga kita non muslim ada yang meninggal atau sakit silakan jenguk nggak apa-apa. Tangga kita kalau sakit jenguk kita. Ya. Kita bantu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mendoakan dia kalau dia udah meninggal tentunya agar masukkan ke dalam surga diampuni dosanya dan sebagainya tapi kalau dia itu masih hidup, ya kita mendoakan dia. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh, nggak apa Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kamu sehingga kamu masuk Islam juga tidak apa-apa. Ya. Rasulullah SAW pernah mendoakan orang kafir. Ada kabilah namanya kabilah Daus. Itu memusuhi umat Islam Ketika Rasulullah tahu, Rasulullah mendoakan kabilah Daus. Para sahabat menduga Rasulullah tentu mendoakan untuk mencelakakan, menghancurkan kabilah Daus. Ternyata apa doa Rasulullah? Allahumma di Dausan. Wahai Allah berilah hidayah kepada kabilah Daus. Maka mendoakan seperti itu boleh. Ya. Mudah-mudahan John Bush mendapatkan hidayah oleh Allah boleh seperti itu. Yang tidak boleh mendoakan adalah mendoakan supaya diampuni dosanya, supaya masuk surga dan sebagainya. Baik, ada lagi barangkali? Jadi kaitannya dengan tadi, silakan boleh datang, tetapi tidak boleh mendoakan. Ya, silakan Pak. Jadi inilah barangkali bagaimana kita ya aturan toleransi antar umat beragama. Ya, baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena terkait dengan ceramah Ustaz, eh, saya ikut juga bertanya nggak terkait, tapi mirip tadi. E, bagaimana caranya kita mendoakan teman atau pemimpin yang kita sendiri uh, tidak tahu persis apa dia orang yang Islamnya benar, apalagi mungkin juga dia termasuk yang berusaha sirik dari sikapnya selama hidup. Tapi kita ingin mendoakan, apakah kita selalu bersikap baik, berperkara baik atau tidak? So, saya biasa mendoakan teman-teman juga pemimpin, tapi ada yang terlakukan. apakah sifat karakter kita ini kita hilangkan saja. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selagi kita mengetahui lahirnya badiah muslim, maka kita doakan dan dia adalah seorang yang muslim. Doakan aja. Apalagi kalau dia muslim, yang tidak muslim aja boleh kita doakan kok. ini doa dia mendiampuni dosa mungkin sudah meninggal. Nah, tapi kalau jelas tidak muslim nggak boleh minta diampuni dosanya. Tapi apa kita udah yakin bahwa dia itu tidak muslim? Nah, berarti kan boleh jadi yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dia muslim tapi yakin karena dia seorang muslim. Tapi saya ada keraguan jangan-jangan dia melakukan syirik. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dia muslim, silakan doa apa aja. Boleh. Doa macam mudah-mudahan diampuni dosanya. Mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Kalau kita sudah yakin bahwa dia adalah seorang muslim. Jangan keraguan itu menjadikan kita untuk tak berdoa. Ya. Jadi ada kecuali kalau terbalik dia kafir, kami cuma saya ragu apa dia dari Islam atau belum. Nah, gitu kan. Nah, itu ya kita tetapkan sebagai kafir. Katanya sudah masuk Islam. Nah, itu kan ragu namanya. Jadi yang contoh tadi muslim doakan. Insya Allah ada masalah. Baik. Barangkali cukup sekian. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan pada pertemuan yang datang. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.